Rekaman kajian Kamis sore, Masjid Al Hasanah Terban, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Hasanah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini <clears throat> di antara atau di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu berbuka puasa bagi antum yang menjalankan puasa sunnah di hari Kamis ini, kita pun memanfaatkannya untuk belajar, untuk menuntut ilmu sehingga waktu-waktu kita bermanfaat, waktu-waktu kita tidak sia-sia. Karenanya kita pun seharusnya pula untuk senantiasa bisa mengambil faidah atau mengambil pelajaran dari setiap kajian-kajian yang kita ikuti. Jangan sampai kita berpindah dari menyia-nyiakan waktu kepada menyia-nyiakan waktu yang lainnya. pada nganggur-nganggur saja, ikut kajian. Kajiannya pun kemudian tidak didengarkan dengan baik, sehingga juga tidak mendapatkan pelajaran yang ada. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa bisa e, memelihara waktu kita, senantiasa bisa menjaga waktu kita, dan itu sangat berharga sekali. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis Nabi saw yang beliau mengisahkan tentang kisah tiga orang bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan, masih dalam persusuan, bahkan baru lahir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak. Beliau nomor satu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidak ada orang yang bisa bicara fil mahdi dalam keadaan al-mahdi masih kecil, masih bayi, illa salasah, kecuali tiga orang. Kemudian beliau menyebutkan ketiga-tiganya. Yang pertama kata Nabi Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihi salam. Yang ini kalau kita membaca <clears throat> surat uh, Maryam, surat yang ke-19 dalam Al-Qur'an, diceritakan bagaimana kisah lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau lahir tanpa seorang ayah. Dan ini keajaiban atau diantara mujizat Nabi Isa alaihi salam. Allah jadikan ruh Allah apa namanya Allah tiupkan ruh darinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga lahirlah terbentuklah janin lahirlah Nabi Isa alaihi salam dan ini bukan sebuah hal yang sulit bagi Allah tentunya jangankan tanpa bapak tanpa bapak tanpa ibu saja Allah bisa menciptakan manusia Adam alaihi salam tanpa ibu Allah bisa menciptakan manusia yaitu Siti Hawa ya maka hal yang seperti ini, ya dari sisi kita sebuah hal yang luar biasa, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit, tidak ada yang uh, apa namanya? tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita baca dari awal suratnya menjelaskan tentang bagaimana Nabi Isa Alaihi Salam dilahirkan dan diantaranya kondisi ketika beliau dilahirkan oleh Maryam ya adalah kondisi ketika kurma masak ya ketika kurma masak pohon kurma matang sedang matang dan kondisi itu terjadi di musim panas kalau antum yang mungkin apa namanya pertanian ya atau kuliah di jurusan-jurusan yang membahas masalah pohon atau tanaman-tanaman pangan ya eh, pohon kurma itu matangnya di musim panas ya. dan saat itulah Nabi Isa alaihissalam lahir ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang non muslim bahwa Nabi Isa lahir pada musim salju pada musim dingin ya tapi Nabi Isa lahir pada musim panas karenanya Jibril ketika itu memerintahkan Maryam untuk menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma agar pohon kurmanya jatuh. Dan diantaranya <clears throat> setelah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam, maka Maryam membawa bayi Nabi Isa alaihi salam ini kembali kepada kaumnya. Setelah sebelumnya Maryam mengasingkan diri beberapa lama di Baitul Maqdis Kemudian setelah melahirkan, maka Maryam membawa Nabi Isa alaihi salam yang masih baru dilahirkan dan beliau dalam kondisi lemas baru melahirkan ke kaumnya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-27, "Fa'atat bihi qaumaha tahmilu." Maka Maryam mendatangi kepada kaumnya sambil membawa Isa bin Maryam ini, sambil menggendongnya. Masih kecil, untuk bayangkan, masih bayi Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Kata kaumnya yang tidak mengetahui latar belakangnya, tidak mengetahui kisahnya, ya Maryamu, wahai Maryam. Dan Maryam ini nama satu-satunya nama surat yang menggunakan nama perempuan. Dan bahkan ia satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, namanya. Ada perempuan lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi tidak disebut namanya. Dalam Al-Qur'an kita tahu ada Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Dalam Al-Qur'an ada uh, eh, Wamro'atu Imro'atu Abi Lahab, istrinya Abu Lahab. Dalam Al-Qur'an ada Imro'atul Aziz, istrinya sang menteri. Dalam dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Qur'an ada siapa lagi? Wamro'atu Fir'aun, Imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. wa'mro'atu Lut, wa mra'atu Nuh, istrinya Lut, istrinya Nabi Nuh. Ya. Nah, semuanya tidak disebutkan namanya dan tidak ada kecuali Maryam alaihissalam. Ya, ini juga menunjukkan bagaimana Islam menjaga wanita. Ya, untuk tidak agar tidak menimbulkan fitnah. Qalu ya Maryamu <clears throat> kaumnya mengatakan wahai Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh engkau telah datang dengan sesuatu yang mungkar. Karena dia tidak tahu punya suami, tiba-tiba datang dengan membawa anak. Ya, mungkar. Laqad ji'ti syai'an fariya. Dari mana ini? Ya. Mereka tidak menuduh secara langsung Maryam berzina. Tapi dari kata-katanya arahnya ke sana, menuduh Maryam berzina. Dalam ayat yang ke-28 mereka melanjutkan ya ukhta Harun makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyya. Ya ukhta Harun wahai saudarinya Harun. Ya, saudarinya Harun ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara tafsirnya adalah Eh, panggilan bagi orang-orang atau wanita-wanita yang baik-baik pada saat itu. Ukhta Harun, saudarinya Harun. Maka na Abu Kimro Asauin, bapakmu itu bukan orang yang penjahat. Wa makana wa makanat ummuki Ibumu juga bukan seorang yang suka berzina. Ini disinggung oleh mereka mengenai keluarga, mengenai nasab. Ya, Artinya kamu telah mencoreng nama keluarga. Bapamu orang baik-baik, bukan orang penjahat. Ibumu juga orang baik-baik, bukan suka berzina. Tapi kenapa kamu sekarang tiba-tiba datang dengan membawa seorang bayi kecil tanpa ada kabar pernah menikah, tanpa tahu siapa bapaknya? Maka ini juga satu diantaranya adalah uh, seorang hendaknya menjaga kemuliaan keluarganya, ya seorang hendaknya menjaga kemuliaan keluarganya. Dan demikianlah Islam di antara faidah atau di antara hikmah diharamkannya perzinaan adalah agar kemuliaan keluarga terjaga, agar nasab terjaga, agar kemuliaan keluarga terjaga. Zaman ini orang-orang naudzubillah sudah pada taraf me melegalkan perzinahan. Bukan melegalkan ya, tapi me mereka biasa-biasa saja tentang perzinahan. Mereka berdalih bahwasanya badan ini badan saya. Jasad ini jasad saya. Mau saya apain juga, suka-suka saya. Mau saya jual, suka-suka saya. Mau saya apa-apakan, suka-suka saya. Ya, kalla, summa kalla. Sekali-kali tidaklah yang demikian itu perkataan yang benar. Bukan. Jasad kita ini bukan punya kita. Punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita ini punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kalau jasad ini punya kita, kita pasti bisa mempertahankannya. Jiwa ini punya kita, kita pasti bisa mempertahankannya. Tapi adakah di antara kita yang bisa mempertahankan jiwanya sampai abadi? Tidak ada satupun. Kalau Allah sudah menentukan dicabut, tercabut nyawanya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, diakhirkan atau dimajukan barang sesaat. Ya. Kalau kita jiwa kita, raga kita sakit, bisa kita memperbaikinya sendiri? Tidak bisa. Kita butuh obat, kita butuh dokter. Dan Allah lah yang memperbaiki itu semuanya, yang me, yang menyehatkan kita. Alakulihal, hal, ya bahwasanya jiwa ini bukan milik kita, milik Allah. Karenanya kita harus tunduk dan patuh kepada ketentuan pemiliknya. Ya. Dan di antara ketentuan Allah Ta'ala adalah menjauhi perzinahan. Dan di antara hikmahnya ini, menjaga keutamaan atau menjaga kehormatan keluarga. Fa'asyarat ilaih dalam ayat 29, Allah Ta'ala melanjutkan kisah Maryam ini, fa'asyarat ilaih maka Maryam memberikan isyarat kepada anak bayinya ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fa asyarat ilaih. Ini. Karena Maryam pun diperintahkan oleh Jibril untuk tidak berbicara. Satu patah kata pun. Maka bicaranya dengan isyarat. Fa asyarat ilaih. Maka hanya menunjuk kepada anaknya yang masih bayi ini. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Maka kata kaumnya, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi Sobiya. Bagaimana kami bisa bicara dengan orang yang masih dalam buayan, yang masih dalam gendongan, baru lahir? Bagaimana kamu kami bisa bicara dengan mereka, dengan orang seperti ini? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa atas segala sesuatu dan mudah bagi Allah taala. Kalau hanya sekadar membuat anak kecil bicara itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala qala inni abdullah maka bayi itu yang tidak lain Nabi Isa alaihissalam mengatakan inni abdullah sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanallah ya inilah hakikat Nabi Isa alaihissalam dia bukan Tuhan yang disembah dia bukan Tuhan yang menciptakan yang mengatur alam semesta yang memiliki alam semesta bukan Nabi Isa alaihi salam sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain, sebagaimana kita semuanya. Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hamba-hamba Allah taala yang memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disembah. Ini Abdullah kata Nabi Isa. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. <clears throat> Allah memberiku al dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku seorang nabi. Kelak Allah akan memberikanku Alkitab dan Allah akan menjadikanku kelak seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku mubarakan, penuh berkah aina ma kuntu dimanapun aku berada. Ya, ini sifat-sifat yang terpuji yang hendaknya kita mengikutinya. Jadilah orang yang penuh berkah dimanapun kita berada. Kalau hukum agama ini ada lima, wajib, sunnah, e, mubah, makruh, dan haram. Ya. Jadilah kita minimal orang yang sunnah. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Kalau ada, Alhamdulillah. Ada kebaikan pada sebuah majlis, pada sebuah kegiatan kalau kita ada. Kalau tidak walaupun kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Atau bahkan jadilah orang yang wajib ya. Mesti ada agar terbaikan bisa terjalan. Ya. <clears throat> Mubah saja jangan. Ada dengan nggak adanya sama-sama saja. Ya. Atau orang-orang yang tipikal makruh. Mendingan nggak ada daripada ada. Kalau nggak ada, tenang. Kalau ada, ya bisa jalan tapi kacau. Apalagi tipe-tipe yang haram. Ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Orang seneng. Kalau kita ada, ulit. Hal-hal baik tidak bisa berjalan, justru berubah jadi keburukan. Ya, naudzubillah. Jadilah kita orang-orang yang mubarakan aina makuntu. Ya. Kemudian <clears throat> kata Nabi Isa lagi, ini dalam ayat yang ke-31, Anda bisa baca ya. Eh, dari 27 sampai eh, uh, 34. Wa awsani bis salati waz zakati madum tuhayya dan dia mewasiatkanku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Ya, ini artinya salat dan zakat sudah ada syariatnya dari zaman Nabi Isa alaihi salam walaupun mungkin berbeda dengan apa yang terjadi pada masa kita. Wa barrun biwalidati dan menjadikanku anak yang akan berbakti kepada ibuku. Disebut ibu saja karena Nabi Isa tidak punya bapak, ya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong dan orang yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini khobar. Dan ini bukan dalil bolehnya selamat Natal. Ya, wassalamu alayya dan selamat kepadaku, semoga kesejahteraan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Oh, berarti boleh selamat Natal. Bukan begitu logikanya. Tidak ada perintah sedikit pun yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal dari hadis ini. Ini adalah khobar Ya. Keselamatan adalah uh, beliau dan beliau menjadi orang yang selamat, orang penuh berkah dalam dalam kelahiran beliau dan ketika beliau wafat dan ketika beliau dibangkitkan lagi. Dari Isa bin Maryam qaulal haq alladhi fihi yamtarun. Yang demikian itu Isa bin Maryam qaulal haq yang mengatakan perkataan yang benar alladhi fihi yamtarun yang mereka ragukan. Nah, ini kisah yang pertama yaitu Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua kata Nabi SAW dan ini mungkin sering antum dengar ya. Kalau yang zaman dahulu suka mendengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Beliau sering mendengarkan kisah ini atau sering menceritakan kisah ini yaitu kisah Juraij yang kisah Juraij. Bagaimana kisahnya? Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisahnya? <clears throat> Wa sahibu Jurayj kata Nabi, yang kedua sahibu Jurayj. Seorang yang bernama Jurayj. Entah apa kalau sekarang George gitu ya. Enggak tahu apa apa iya atau tidak. Tapi Nabi menyebutnya Jurayj. <clears throat> Wa kana Jurayjun rajulan abidan. Jurayj ini adalah seorang laki-laki yang abidan, suka beribadah fattakhadha sawma'ata fakana fiha maka dia pun bertempat tinggal di sebuah kuil di sebuah tempat ibadah di sebuah musola lah kalau zaman kita sekarang ini dia menjadikan musola itu sebagai tempat tinggalnya ya dia suka ibadah dan mengasingkan diri dalam ibadahnya di musola khusus yang dia bangun sendiri sehingga dia tidak terpengaruh dengan keramaian manusia dengan hiruk pikuk manusia. Dia inginnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari fatathu ummuhu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj faqala ya rabbi ummi wa salati faqbala ala salatihi fansarafat Satu hari datang ibunya dan dia dalam keadaan sedang salat Jurayj ini. Ibunya mengatakan, "Ya Jurayj," manggil dia, "Wahai Jurayj." Maka dalam hati Jurayj pun bimbang. Ya Rabbi, ummi wa salati. Kata Junaid, Ya Rabbku, ibuku apa salatku ini? Dia pun meneruskan salatnya. Hari kedua terjadi kejadian yang sama, ibunya memanggilnya, "Ya Jurayj." Lagi-lagi Jurayj pun bimbang, "Ya ya Rabbi ummi wa salati." Wahai Rabbku, ibuku atau salatku. Lagi-lagi Jurayj bimbang dan dia tetap akhirnya melanjutkan salatnya. Kemudian yang ketiga lagi hari ketiga Ya Jurej, dipanggil lagi wahai Jurej. Bimbang lagi dan Jurej tetap melanjutkan salatnya. Akhirnya setelah yang ketiga ini ibunya merasa jengkel. fakolat ibunya berkata Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau membuat dia melihat wajah wanita pelacur. Ya. sini ada beberapa hal yang pertama, <clears throat> hati-hati kepada antum para ibu, demikian pula para bapak. Ketika marah untuk tidak mendoakan agar tidak mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Ya, agar tidak mendoakan hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya. Karena boleh jadi doa antum diijabah dan repot kalau diijabah. Ya, dasar bego, bego bener anaknya, repot juga. Ya, dasar kurang ajar, kurang ajar beneran anaknya nanti. Yang repot orang tuanya. Ya. Doakan kebaikan. Kalau orang-orang Arab biasa mendoakan dengan kalimat Allah yahdik gitu ya. Semoga Allah menunjukinmu, semoga Allah menunjukkanmu. Gitu. Itu kalau orang Arab sedang marah-marah, biasanya kalimat yang keluar itu Allah yahdik, semoga Allah menunjukimu. Ya alhamdulillah marahnya bisa terluapkan, kalaupun doanya terkabulkan, Allah memberi petunjuk kepada dia, baik. Ya. Jangan sampai emosi kita menyebabkan kita mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Di sini ibu, tapi demikian pula para bapak. Dan demikian pula antum yang masih jomblo, yang belum menikah, calon-calon bapak, calon-calon ibu. Kemudian, <clears throat> di antara e, faedah fikih yang lainnya disebutkan Syaikhul di sini, kondisi jurej ini adalah ketika dia melaksanakan sholat sunnah kalau sholat sunnah, ya kalau sholat sunnah, apabila dipanggil oleh orang tua kita, apakah kita menjawabnya atau tidak menjawabnya? Ini dilihat kondisinya. Apabila kondisinya orang tua kita adalah orang kita tahu, orang tua kita orang tua yang mesti dijawab. Kalau tidak dia bisa marah-marah. Maka kita jawab atau kita hentikan sholat sunnah kita, kita putuskan sholat sunnah kita. Ini karena ini pada sholat sunnah. Kemudian kita panggil atau kita jawab panggilan dari orang tua kita. Ya. Atau apabila apabila orang tua kita adalah orang tua yang kita tahu. nggak apa-apa sebenarnya kalau tidak tidak menjawab atau tidak tidak eh, apa namanya tidak tidak datang kepada orang tua kita asal dia tahu kita sedang apa? Yaitu sedang sholat. Bagaimana caranya? Ada tiga caranya. Bisa berdehem atau membatukan diri ketika sholat. Manggil. <clears throat> gitu. Gak paham. Ngapain batuk-batuk gitu. Yang atau bisa juga yang kedua dengan zikir. Subhanallah. Yang kita keraskan Subhanallah, subhanallah dipanggil. Atau yang ketiga, bisa juga dengan mengeraskan apa yang sedang kita baca. Kita sedang ruku, dipanggilnya sedang ruku. Kita keraskan e, dikir atau bacaan ruku kita. Subhanallah, e, apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau ketika sedang membaca Al-Fatihah kita dipanggil. Atau ketika sedang baca surat-surat pendek kita dipanggil, kita keraskan bacaan yang sedang kita baca tersebut ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim nah lalu dipanggil gitu kita keraskan sehingga orang tua kita tahu bahwa kita sedang sholat ini kalau kondisi orang tua kita adalah orang tua yang tidak apa-apa modelnya tidak apa-apa kalau tidak dipanggil asal tahu kita ada kita sedang sholat nggak apa-apa ya tapi kalau itu panggilan itu memang darurat sekali, tidak lain dari biasanya, ada kebakaran gitu, itu diputus sholat. Dan untuk kita minta tolong kepada kita, misalnya, eh ada kebakaran, kebakaran, eh mana orang nih? Maka kita bisa putus sholat kita. Adapun kalau ini sholat sunnah, adapun kalau sholatnya sholat wajib, maka tidak boleh memutus. Tidak boleh memutus karena panggilan orang tua. Maka caranya sama seperti tadi bisa berdehem atau batuk-batuk, bisa kita baca dikir, subhanallah, bisa kita baca sesuatu yang apa namanya? Eh, sesuatu yang sedang kita baca dalam sholat kita dengan dijaharkan bacaan kita tersebut ya tanpa harus memutus sholat kita kalau darurat boleh diputus ada suatu hal yang mengancam jiwa misalnya itu boleh memutus sholat Walaupun sholat wajib. Ya, kecuali kondisi-kondisi darurat. So, memang di bawah nyata panas, sudah kebakaran, ada api, kita kelihatan. Kita boleh putus sholat kita. Ya. Atau ada orang yang anak bayi mau mau jatuh ke bawah misalnya. Kalau kita nggak lagi sholat, kita melihat gitu. Kita bisa putus sholat kita untuk mengambil anak bayi tersebut. Dalam wajib, dalam kondisi darurat. Ya, ini bisa dipahami ya. Sudah jam berapa nih? Uh, sebentar lagi ya. Iya. Tiga menit lagi. Menit lagi. Ya, sedikit lagi terlanjutkan. Kemudian faedah lainnya ini bahayanya bertemu dengan wajah pelacur. Ya, bahayanya bertemu dengan wajah wanita pelacur. Ya. Bertemu wanita saja melihat melihat lihat dengan wanita ini bisa menimbulkan fitnah bagi antum, bagi kita para lelaki, apalagi wanita pelacur. Nauzubillah. Ya uh, kita lanjutkan dengan singkat saja atau kita ringkas saja. Kemudian Bani Israel, orang suku Juraj sedang bicara tentang bagaimana tentang Juraj tersebut. Oh, dia hebat ahli ibadah. Datang seorang wanita pelacur kepada kumpulan Bani Israel tersebut. Kalau kalian mau, saya bisa memfitnah Juraj. Ya, saya bisa memfitnah Juraj. Kemudian datanglah wanita pelacur tersebut pertama kepada Juraj. Menggodanya tentunya. Akan tetapi julen seorang ahli ibadah, dia tidak mau. Dia berpaling dari wanita pelacur tersebut. Putus asa wanita pelacur ini, akhirnya wanita ini berzina dengan penggembala yang tinggal dekat dengan musolanya Judaid tadi. Akhirnya melahirkan. Dan ketika melahirkan, pelacur ini mengaku bahwa dia anak ini adalah anaknya Jurej. Padahal fitnah. Ya, padahal difitnah. Maka orang-orang pun Bani Israel pun datang ke musolanya Jurej tanpa tabayun, tanpa konfirmasi, langsung menghancurkan tempatnya Jurej, menghancurkan musola Jurej, bahkan memukulinya. Maka Jurej pun mengatakan, Anda apa ini? Kamu telah berzina. Maka Jurej sholat, dan kemudian dia setelah sholat, dia pukul perut dari bayi yang dikatakan ini adalah anaknya Jurej. Dipukul perutnya, mau pukul ini ya, pukul pelan tentunya. Kemudian Juraj mengatakan, "Man abuka?" Siapa bapakmu? Dan dengan keajaib dengan apa namanya? kuasa Allah Subhanahu wa taala anak ini menjawab, "Bapakku adalah sang penggembala kami." Maka akhirnya semua orang tersadar bahwa mereka telah me, apa namanya? telah memfitnah Juraj. Mereka pun menawarkan kepada Juraj kalau mau dia mereka pun memeluk, memeluk Juraj, menciumnya, minta maaf kepadanya, ya. Dan mereka menawarkan kalau mau kami buatkan lagi musola engkau dari emas. Tapi kata Jurej dan beliau ini orang yang juga rendah hati, ahli ibadah, kata Jurej tidak usah. Bangun lagi dari tanah seperti sebelumnya. Ini kisah yang kedua kisah Jurej sudah 540 tadi sampai 540. Ada satu kisah lagi kisah yang ketiga tapi mudah-mudahan bisa kita bahas pada lain kesempatan biidznillah. Kalau antum mau baca selengkapnya bisa dibaca di kitab Riyadus Shalihin. Ya, sebuah kitab hadis yang insya Allah masyhur di mana-mana ada. Mungkin di sini juga ada. Ya. Itu di masjid mana-mana. Di Riyadus Salihin pada bab uh, uh, menghormati orang-orang yang lemah, kalau tidak salah. Keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya, pada bab itu antum bisa baca hadisnya cukup panjang.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 Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 085293348887. 085293348887. Yuk dukung kami Radio Muslim.